Ikhwan Fidin, الدين pada modul yang kita bahas yang lalu itu saya sudah sampai kepada sudah sampai kepada persoalan bagaimana kita ini uh, memandang memandang uh, hukum Allah hukum Allah yang syariah dan hukum Allah yang kudariah. Nah, sebagai cabang di antara bahasan itu adalah antara lain yaitu posisi seseorang di dalam barisan mujahidin yang dia ini melakukan kepajiran Itu sudah kita bahas. Eh, kemudian juga sebab-sebab ya, sebab-sebab utama daripada katakanlah al-fasl ataupun katakanlah adanya kegagalan dalam tanda petik kegagalan dalam tanda petik eh, maksudnya kegagalan tanda petik itu kegagalan itu masalahnya ada dua makna ya kalau menurut kacamata manusia biasa disebut gagal tapi dalam kacamata Allah Ta'ala yang dia harus diyakini oleh beriman adalah setiap musibah itu ada hikmahnya dan Allah Ta'ala itu Eh, menciptakan sesuatu itu mesti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu, segala kejadian Allah yang ciptakan itu adalah bagian daripada akidah kita. Dan apa yang Allah ciptakan itu hatta babi yang haram dimakan Allah ciptakan juga. Hatta adanya makhluk Allah yang kafir dan dolim seperti Fir'aun dan Namrud itu juga ciptaan Allah dan itu pun ada hikmahnya diciptakan. Hatta puncaknya daripada makhluk yang kafir dan makhluk yang dolim yaitu iblis lah anak itu juga ada hikmahnya dan itu wajib kita yakini ada hikmah dari penciptaan-penciptaan Allah SWT tidak ada yang sia-sia jadi makanya tadi saya sebut kegagalan itu dalam tanda petik nah, hakikatnya sebenarnya tidak ada gagal sebenarnya tidak ada kegagalan tapi dalam persoalan tertentu, kacamata manusia biasa yang menginginkan ya, kemenangan, jangankan kita. Asal aku soleh, sahabat, anhum, itu pun menginginkan seperti itu. Allah Ta'ala, wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Dan yang lain yang kalian mencintainya, wa ukhra tuhibbunaha. Tuhibbunaha jelas sebabnya kepada para sahabat yang kalian mencintainya. Nafsu minallah wafatun qorib. Ini di dunia ini. Nafsu minallah wafatun qarib itulah di dunia. Nah, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ini jelas sifatnya duniawi. Sebun nasr kubul fatah itu adalah tabiat manusia. Sahabat aja seperti itu apalagi kita. Sehingga kebalikannya adalah pasal. Itu yang dimaksud pasal tadi itu seperti itu. Eh, dengan catatan sekali lagi, selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Kita lihat saja misalnya bagaimana adabnya. Adab para andia adab salafus soleh dalam masalah ini. Contoh dalam masalah adab para andia kemarin sudah disinggung sedikit tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Di mana Khidir alaihissalam menisbatkan perbuatan beliau yang secara lahiriah dilihat oleh Musa alaihissalam sebagai perbuatan kejahatan. Ya, beliau nisbatkan kepada dirinya. Tetapi kebaikan yang akan diperoleh dari perbuatan itu disebabkan kepada Allah SWT. Padahal beliau yang berbuat. Sebaliknya perbuatan yang baik membangun rumah anak yatim piatu di suatu kampung yang tidak menerima mereka berdua sebagai tamu, sebagai orang yang kelelahan dari pepergian, perbuatan baik itu dinisbatkan kepada Allah SWT, bukan kepada dirinya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu doa iftitah ada lafaznya wal khairu biadik wasarul alaika ilaik Walau khairu biadik dan kebaikan itu di tanganmu Allah. Wasaru laisa ilaik dan keburukan tidak kembali kepadamu. Tidak disebabkan kepada Allah SWT. Walaupun hakikatnya itu juga adalah qadar Allah. Ya. Al-khairu dan asharu itu semuanya adalah bagian daripada qadar Allah. Tapi dari segi kepada Allah SWT seperti itu. Seperti itu. Eh, sehingga dengan demikian ini juga bagian daripada yang hendaknya kita jadikan perilaku. Karena ini sifat daripada andia dari salaku soleh. Nah, jadi eh, hal-hal uh, yang sifatnya kemenangan, hal-hal yang sifatnya kebaikan, hal-hal yang sifatnya keberhasilan, itu kita lakukan kepada Allah SWT secara langsung seperti pernyataan ada min fadlillah, ada biidnillah, ya. Wa ila ma'indillah. Jadi bila kita berhasilan, kita mendapatkan apa yang kita idam-idamkan dari kebaikan, kita mendapat memperolehkan kemenangan, itu semua berkat kepada Allah. Sekretaris kita kemudian keluar pernyataan ini karena saya kemarin saya begini begini begini, saya begini begini sehingga berhasil sama sekali tidak ada disebut kepada Allah SWT. Jadi seolah-olah atau seakan-akan keberhasilan itu karena faktor dirinya. Nah, ini hati-hati, ini bukan adab. Bukan adab para andia, bukan adab ah, sorry. ini. Nah, sebaliknya, jadi kita mengalami kegagalan, ya. kita mengalami musibah, kita mengalami kerugian, dan hal-hal lain yang tergolong syar, kita nisbatkan kepada diri kita. Ini kesalahan saya. Ini karena saya tidak becus. Ini karena saya punya kewenangan seperti ini. Ini karena kemarin saya begini-begini. Dinisbatkan kepada dirinya. Kadang-kadang ada godaan, ya, ada godaan untuk nisbat kepada dirinya tadi itu dihilangkan, terus cepat-cepat, cepat-cepat jawabannya adalah, ini adalah qadar Allah. Qadar Allah masyafa'al. Titik. Secara mutlak seperti itu. Tidak ada pernyataan-pernyataan nisbat kepada dirinya. Seolah-olah dirinya tidak punya salah. Seolah-olah dirinya tidak punya kontribusi sehingga terjadilah peristiwa yang tidak diharapkan itu. Nah ini ini hati-hati ini godaan ya. Ini godaan. Halus. emang benar. Hakikatnya semua itu kodar Allah. Dan kalimat kodar Allah masyafal itu, itu kalau kita baca hadisnya, itu adalah suatu kalimat sebagai pengganti daripada kalimat yang pakai lau, lau kada, wa kada lau kada, wa kada ah, itu. Ya. Kalaulah kemarin si nggak begini-begini, tentu kita bisa begini-begini. Ini kalau sini nggak begini, nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Gantinya adalah lapas qadarullah masyafa'al. Gitu. Jadi nggak ada kontradiksi dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu menisbatkan yang baik kepada Allah, menisbatkan yang buruk kepada diri kita. Tidak ada kontradiksinya, ya, bahkan selaras. Gitu bahkan selaras. Kemudian dalam kesempatan ini perlu juga ada kita, hmm, saya sampaikan beberapa uh, apa namanya pandangan ya pandangan dari seorang ulama yaitu uh, Syekh Muhammad Kutub Syekh Muhammad Kutub saudaranya Syekh Kutub beliau adalah juga Ustadz Syabdul Azhar Rahimahullah dan beliau ini uh, apa namanya walaupun beliau ini adalah salah satu di antara akdo ya orang muslimin tetapi akidah dan segala beliau itu tidak tidak bisa kita kemudian langsung kita simpulkan adalah sama dengan kaum muslimin hari ini yang kita lihat mereka ini kemudian masuk dalam parlemen segala macam itu menentang Justru beliau menentang dan beliau kemudian makanya kemudian dalam tubuhnya kaum muslimin terjadi perpecahan. Ada orang mengistilahkan aliran kutubia dan lain-lainnya dan bengel. Maksud saya, uh, saya menukil dari pandangan beliau ini karena pandangan beliau ini tidak ada bantahan daripada ulama mujahidin. Ya. Karena pandangan beliau ini sampai hari ini tidak menunjukkan kesalahan yang nyata. Yaitu berkenaan dengan uh, asbab ta'ajjul fil harakatil mu'asirah wal nataij allati ratabat 'alaih. Sebab-sebab ta'ajjul, sebab-sebab sifat ketergesa eh, ketergesaan. Faktor penyebab ketergesa ketergesaan ketergesaan di dalam gerakan Islam hari ini yang mana itu menimbulkan dampak-dampak akibat kecerdasan itu. Beliau mengatakan hunaka salata hunaka salatu asbabin Soisiyah, adat ila ta'ajuli fil harakatil mu'asirah. Di sana ada tiga faktor penyebab pokok. Di sana ada tiga faktor penyebab pokok yang mengantarkan kepada sikap ketergasaan di dalam gerakan hari ini. Awalan, yang pertama, ada mutakrir daqiq limada bu'adal ummati yang hakikat Islam. Tidak ada tidak ada uh, apa tidak ada pernyataan yang detail, tidak ada tidak ada pengamatan, kajian, penilaian, ya, penilaian yang rinci, yang detail untuk menilai seberapa jauh umat dari hakikat Islam itu. Atau dengan bahasa yang lain, tidak ada semacam kajian yang rinci tentang menilai jarak antara umat dengan Islam umat Islam dengan Islam. Artinya tuh seberapa jauh umat Islam ini memahami, mengamalkan Islam yang sebenarnya. Ya, ini satu. Yang kedua, al-inhidau bihamasatul jamahir. Tertipu dengan semangat jamahir. Semangat masyarakat. Nah, yang ketiga, ada mustaqdir al-kafi liruddi fa'il ada. Tidak ada perakiraan yang memadai untuk untuk menilai reaksi dari musuh. Ini, ya. Tiga ini menjadi penyebab kemudian ada faktor-faktor ketergasaan yang akibatnya kemudian timbul dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti yang pertama ya. Tidak ada semacam report, reportase, tidak ada semacam laporan dari kajian yang rinci tentang seberapa jauh umat ini dari hakikat Islam. Ini ya seolah-olah ada penilaian umat Islam ini sudah benar Islamnya. Dia pasti sudah menerima syariat Islam segala macam lah. Saya ambil contoh ya, secara wakilnya di Aljazair, bahkan di Mesir ya. Di Mesir ketika zaman Hasan Albana rahimahullah, ya, ikon muslimin di Mesir ini, Tahun 48 sekitar itulah. Tidak ada satu tanjim yang besar di Mesir kecuali ikon muslimin pada waktu itu dengan jumlah anggota 500 ribu lebih kurang. Itu jumlah sangat besar pada zaman itu. Jumlah sangat besar itu, cuma seribu itu. Tetapi umat yang jumlahnya besar ini, ini ternyata tidak semuanya memahami Islam itu dengan benar. Tidak semuanya. Ketika kondisi umat seperti itu, maka adalah kondisi yang sangat rentan untuk dengan mudah dengan mudah dia menyimpang dari Islam. Kemudian Nabi di Aljazair. Mungkin kita pernah dengar di sana ada partai namanya Partai FIS ya. Partai FIS itu menang pemilu dua kali. Dukungan umatnya luar biasa. Bahkan orang Aljazair yang di Eropa ada seorang syekh cerita para pelacur yang berdarah Aljazair di Perancis yang ikut menyoblos pemilihan umum itu milih partai PIS. Bayangkan, ya. Dengan harapan ada perubahan di Aljazair itu. Ternyata kemenangan PIS ini dianulir. Saya masih tahu betul karena ada videonya ya. Abbas Madani mengatakan kita kita ikut intikhab untuk obat. Jika ternyata mereka tolak, maka kita berjihad. Eh ternyata ketika intikhob ditolak, pendukung-pendukung partai Fish yang banyak itu, yang memenangkan pemilu daerah menjadi suara mayoritas, tidak siap masuk di dalam hasil jihad yang disuruhkan oleh Abbas Madani tadi. Karena hakikat Islamnya tidak ada mereka itu. Jauh sekali. Justru, justru yang ada terkaget-kaget. Ya. Loh kok kita sudah jujur, kita sudah demokratis, kita sudah ikuti aturan, kita sudah menang. Loh kok dianulir dan segala macam. Kok kita malah di dolima? Kayak terheran-heran. Ya. ya. Gimana? Gitu ya, itu. Eh. Ini juga berkaitan dengan yang kedua, tertipu dengan semangat daripada Jamahir. Luar biasa itu. Kalau Anda nonton videonya, video bagaimana ke situ kampanye ya di Aljazair itu. Itu luar biasa. Di sana ada lebih lebih apa? Kalau di sini mungkin kayak partai-partai besar lah. PKS kalah PKS. Ya, orang dia partai besar di situ. Tapi faktanya Begitu kemudian dianulir oleh pihak militer, kemudian pimpinannya menyuruhkan kalau seperti kita masuk jahat, ternyata nggak ada yang nongol itu. Anggota-anggotanya yang jumlahnya jutaan itu nggak ada yang nongol. Entah kemana mereka itu. Itu ya. Yang tadinya tetap gembira akan melaksanakan syariat Islam, akan apa namanya taat kepada Allah dan Rasulnya dan segala macam, begitu ada ujian seperti itu, semuanya meleleh. Bagaikan kerupuk kena air. Kerupuk kena air tuh melembem. Udah nggak ada suaranya lagi. Demikian gencarnya bertanya Aljazair untuk memberantas partai di sini dinyatakan partai terlarang, kemudian pengurusnya ditangkapin semua, disiksa dan segala macam. Persis seperti dialami orang muslimin di Mesir zaman dulu itu. Jadi, Dikiranya umat sudah siap, padahal belum. Sama juga dengan yang di Indonesia ini, ya. Kemarin itu ada konflik horizontal di Ambon dan di Poso itu. Kemudian Yohan ada yang masuk di Ambon, ada yang masuk di Poso sana itu. Disambut dengan gegap gempita dan gembira oleh wanita bicara sana sebagai penolong-penolong mereka. Ya. Dilayani dengan baik, pokoknya dengan masyarakat itu luar biasa penyatunya. Dan masyarakat seolah-olah sudah menunjukkan kesiapannya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kesiapan untuk menerima syariat Islam. Tahu-tahu begitu ada gerakan-gerakan eh, apa namanya dari para dari pemerintah pusat ya untuk menghadapi hal seperti itu secara apa fisik. Di mana gegap gemita tadi itu? Hilang. Di mana kesiapan taat kepada Allah Rasulnya? Hilang. Di mana suara siap untuk menjadi Islam? Hilang. Padahal sebelumnya tuh uh, banyak sekali. Semua menyatakan siap. Sehingga sampai timbul semacam harapan yang sangat besar daripada iwan-iwan yang ke sana itu. Seolah-olah kemenangan sudah di ambang pintu. Kenyataannya itu ternyata bagaikan fata morgana. Nah, ini. Ya. Inilah uh, apa namanya penyebab-penyebabnya secara ringkas saja ini eh, karena kalau dua panjang sekali oleh sebab itu kalau pindah Allah ada semacam usulan ya dari Syekh Muhammad Kutub ini usulan yang yang penting juga untuk kita kaji bersama ya agar supaya setiap harokah itu hendaknya diawali dengan membentuk apa yang namanya al-qaidatus solabah. Qaidah solabah. Yaitu basis yang kokoh. Beliau mengambil itibar daripada apa yang dijalankan tarbiyah ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dengan bukti-bukti yang sahih bahwasanya Rasulullah itu punya sahabat. Sahabat yang bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai ahlu badar. Ini posisinya istimewa. Dalam tubuh ahlu badar itu sendiri bertingkat-tingkat juga ada empat khulafa Rosidin yang utamanya melebihi sahabat yang lain. Baru di bawahnya adalah sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Baru di bawah Al-Ubadah itu ada namanya ikut Betul Ridwan. Kemudian ada lagi perbedaan antara mereka yang hijrah sebelum Fatah Mekah dan yang hijrah sesudah Fatah Mekah. Ini beda. Fadilahnya beda. Dan ketika ada ada penyimpangan-penyimpangan seperti misalnya munculnya fitnah Nabi palsu, yaitu Musa Al-Kadab. Maka siapa yang menghadapi mereka ini? Tidak lain adalah kaidah solabahnya Nabi itu tadi. Sahabat-sahabat yang mulia tadi itu. Bahkan di tubuh para sahabat ada beberapa orang yang menimpang Seperti kasus di antara Ahlu Badar. Yaitu yang bernama Habib Abi Balta'ah. Kemudian juga kasus di mana sahabat yang bernama Kudamah bin Mabun yang minum khamar. Ya, ada beberapa peserta peserta Badar ya Al Badar yang berbuat menyimpang. Kudamah bin Mabun uh, beliau beliau ini minum khamar, menghalak apa namanya minum khamar dengan salah takwil ya kemudian Habib bin Abi Balta ini dia ngirim surat secara diam-diam ke Mekah membocorkan rencana Nabi untuk menyerang Mekah. Ini dua-duanya ini kesalahan besar. Siapa yang meluruskan mereka? Tidak lain adalah para Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang yang posisinya itu sebagai kaidah sahabat tadi itu di atas daripada kedua sahabat dan seperti misalnya Abu Bakar as di anhu, Umar bin Khattab anhu dan lainnya. Ali bin Abi Thalib anhu itu. Demikian juga apa yang terjadi pada Musaimah al -Sadab. Ada juga beberapa orang yang tergolong mungkin istilahnya mantan sahabat ya, bukan sahabat Nabi lagi karena sudah kafir, itu ikut dalam barisannya Musaimah al-Kadzab. Jangankan seperti itu, iparnya Abdullah bin Umar Lu'an Umar. Ipar beliau. Ini suami adiknya. Ya. Itu pun mengklaim sebagai nabi. Lalu kemudian dihukum murtad dan dieksekusi. Itu ipar. Menantu daripada sahabat Umar bin Khattab Lu'anhu. Nah, Siapakah yang meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang berada, yang ada dalam tubuh daripada jemaah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW ini? Tidak lain adalah Al-Qaeda Sulaba itu. Itu. Ya. Tidak lain adalah Al-Qaeda Sulaba tadi itu. Dialah yang meluruskan. Baik meluruskan dalam arti kata menghadapi musuh eksternal seperti Romawi, Parsi, dan lainnya, juga meluruskan membersihkan yang ada di dalam internal yaitu kasus-kasus nabi palsu lah itulah inilah dan lainnya kalau tidak salabah ini ini penting jadi hendaknya dalam setiap tubuh suatu harokah Islamiyah meniru Masjid Toladani bagaimana gerakannya Rasulullah SAW ini. Jumlahnya mungkin sedikit, ya. jumlahnya sedikit, tapi dia berpengaruh Nah, sekarang ini aja kalau kita lihat ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Tidak usah kita ini menuju hidung umat Islam yang banyak ini. Di kalangan aktivis saja lah. Mereka-mereka yang siarnya sama. ya Yaitu sama-sama siarnya akan menegakkan syariat Islam. Bermanfaat al-sunnah jamaah. Menyuruh kepada Quran dan hadis. Ya. Ternyata masih banyak bertikai persoalan masalah takfir ini fakta. Sampai hari ini. Masalah takfir yang masih masih berdebat sedemikian lupa, bahkan di antara mereka sendiri, di antara ikhwan-ikhwan ini, saling bermusuhan gara-gara perbedaan masalah takfir ini. Ini problem. Bagaimana kita bisa memahamkan umat yang banyak Jadi kita belum punya apa yang namanya koidah solabah. Oleh sebab itulah maka ya timbul tenggelam, timbul tenggelam, tenggelam timbul, tenggelam timbul sifat gerakannya. Sedangkan sifat Taibah Mansurah itu selalu ada kata-kata la tazalu lan yabruha yang artinya senantiasa terus menerus ada sebagian taifah min ummati sekelompok taifah dari umatku kata Nabi Sallam yang ulama mengistilahkan taifah mansurah ini. Makna yang tergaduh dalam istimroriyah ini atau keberlangsungan ini itu maknanya adalah dia selalu eksis. Selalu eksis. Selalu ada terus. Dan ada terus ini maknanya harus ada sekelompok yang konsisten, yang memang manhajnya, akidahnya lurus, benar, dan dia yang meluruskan orang lain dengan izin Allah SWT. Yaitu yang istilahnya tadi dikatakan Muhammad Kutub sebagai Qa'idah as solawah Jadi fokuslah di dalam membina Qa'idah as Termasuk diri kita, kita bina diri kita ini. Apa mana membina? Apa mana tarbiyah? Dalam Al-Quran disebutkan Kama arsalna fikum rasulah minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'alimul kitab hikmah wa yu'alikum ma lam takunu ta'lamun. Juga disebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Yang pertama maknanya dan sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kemudian mentazkiyah kalian kemudian mentaklim kalian tentang kitab dan hikmah yaitu sunnah dan mentaklim kalian tentang hal-hal yang kalian belum tahu dan doanya Nabi Ibrahim AS yang mananya bangkitkanlah ya Allah di antara mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mentaklim mereka tentang kitab dan sunnah serta mentazkiyah mereka. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ada tiga ada tiga periode, ada tiga bentuk tarbiyah di sini. Yang pertama adalah Eh, eh, eh, kiroah, kiroatul haq, kiroatul Quran wal hadis. Yang kedua adalah ta'limul kitab wa sunnah, ayat fikih. Yang ketiga adalah tazkiyah. Selalu diawali dengan kiroah. Membacakan tentang ayat dan hadis. Kemudian baru ta'lim, yaitu fikihnya, kajian-kajian tentang hukumnya dan segala macam iktibar faedah yang ada di dalamnya. Yang ketiga tazkiyah, baru tazkiyah. Apa mana tazkiyah? Tazkiyah maknanya adalah tarbiyah. Apa mana tarbiyah? Tarbiyah maknanya adalah tasbiqu amrillah. Melaksanakan urusan Allah. Dalam arti kata, perintah Allah dijalankan, larangan dijauhi. Jadi setelah dibacakan, kemudian diketahui ilmunya kemudian diamalkan. Pengamalan inilah tarbiyah. Nah, sekarang ini ada subhat berkenaan dengan tarbiyah. Jadi ada sekelompok dia me melakukan aktivitas. Ya. Setiap sepekan sekali kumpul, kemudian kajian kitab tertentu atau ceramah materi tertentu dan selanjutnya terus menerus seperti itu. Ada budak buku, ada ceramah, ada tablik dan lainnya. Kemudian aktivitas ini disebut sebagai tarbiyah. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, itu bukan tarbiyah. Itu adalah ta'lim. Menyampaikan ilmu. Tablik. Sedangkan tarbiyah yang benar, makna tarbiyah menurut sunnah, adalah tazkiyah itu sendiri. Tazkiyah itu apa? Manakala ilmu tadi itu dilaksanakan ilmu yang telah diketahui dari kajian kita sunnah Nabi itu dilaksanakan, itulah tarbiyah, itulah tazkiyah. Dengan pelaksanaannya, maka mentazkiyah diri, menjadi bersih. Setelah mengetahui bahwasanya akidah asal aku soleh, al jamaah seperti ini, seperti, seperti ini, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui tentang syariat Islam dalam masalah Puharoh, sholat, zakat, segala macam dan bengek segala macam itu baik ibadah muamalah kemudian diamalkan maka pengamalannya ini tarbiyah. Jadi sekarang ini ada ada subhat dalam masalah mana tarbiyah ini. Dan yang mengherankan adalah seperti ini. Saya ambil contoh dulu sebelumnya. Sebelum saya ungkapkan masalah subhat ini. Jadi kalau misalnya tentang sholat, saya ambil contoh. Kalau dalam masalah sholat, pertama, kiraatul kitab wa sunnah, tentang masalah sholat. Mana ayat-ayat tentang sholat, mana hadis-hadis tentang sholat, dibacakan. Kemudian ditaklim, taklimul kitab wa sunnah. Baru diurai, dikaji. Ilmu yang terkandung dalam lapas-lapas Al-Quran dan hadis tadi itu istimbat hukumnya bagaimana. Di situ nanti akan lahir fikihnya. Bagaimana tata cara sholat, apa itu sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana sunnah sholat, apa pembuatan sholat, dan lain-lain dan lain-lainnya. Termasuk hukum bagaimana orang yang takut sholat. Habis itu, tazkiyah. Yaitu sholat itu dilaksanakan. Tentu tidak benar kalau misalnya sesudah dipelajari sholat itu, sampai ngelotok apa dalil-dalilnya, tapi nggak pernah sholat. Tentu bukan seperti itu Islam. Harus ada praktek sholatnya. Wudhu juga itu, praktek wudhunya. Eh, puasa juga demikian, demikian. Ada praktek puasanya berdasarkan ilmu yang tadi dipelajari. Demikian juga amar yang munkar, demikian juga jihad biasa dirilah, dan semua syariat-syariat Islam itu diawali dengan kiroah dan ta'lim. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah tazkiyah. Nah, yang jadi mengherankan dari subat ini adalah mereka-mereka yang membatasi mana tarbiyah berhenti atau disamakan dengan taklim tadi itu. Mereka ini ada uh, apa standar ganda ya. Ketika kita tanya tentang masalah-masalah sholat, ya masalah sholat lah katakanlah ya. Apakah yang Anda maksud sholat itu adalah Anda mentalim masalah sholat? Uh, yang Anda maksud tarbiyah dalam masalah sholat itu adalah seseorang diberikan materi sholat sepekan sekali lewat kitab ini, kitab itu. Sesudah itu orang tersebut dibiarkan tidak melaksanakan sholat. Apakah itu namanya terbiah yang Anda maksud? Mereka menjawab, oh tidak. Ya kita bimbing, laksanakan sholat itu. Kita sholat berjamaah bersama-sama, kita praktekkan sholat. Oh iya, ini jawaban yang benar. Tapi ketika sudah mengarah kepada hal-hal seperti amar ma'ruf yang munkar, atau lagi jihad fisabilillah, nah ini ada ada jawaban yang berbeda. Ya. Jadi ketika Ya ini kita, biar saya bilang ini terbiah dulu. terbiah itu, dia itu bagaimana? Mempelajari ini segala macam dari kitab gitu segala macam. Tapi, tapi pelaksananya nol. Amal murka juga begitu, pelaksananya nol. Dengan alasan kita terbiah dulu. Tapi kalau masalah sholat, jawabannya bukan sholatnya nanti, kita terbiah dulu. Jawabannya benar, yaitu kita sholat. Tapi untuk yang lain-lainnya, jawabannya kita terbiah dulu. Padahal terbiah itu adalah pelaksanaan. Nah ini ya, ini subhat yang perlu kita ya, ada masalah terbiah. Nah, Tadi ini sila terbiah, tasfiah terbiah, tasfiah terbiah ini menjadi subhat hari ini. Jadi sesuatu amal islami itu menjadi ada ujurnya tidak dilaksanakan apabila kita memang al-ajiz. Al-ajiz kita tidak berdaya baik tidak berdaya dalam arti ada mutamakun fil ilmi, yaitu ketiadaan ilmu kita nggak tahu, akibatnya kita mengamalkannya juga nggak bisa, atau mengamalkan salah, ini udur. Ada yang kedua, kita tahu ilmunya, tapi secara fisik material kita tidak mampu melakukannya. Ambil contoh misalkan ibadah haji. Haji itu fardu ain, hukum Islam yang kelima. Setelah kita tahu ilmunya, untuk melaksanakannya perlu ada perlu ada faktor-faktor yang disebut faktor kemampuan. Wallahi ala nasi hajjul baiti man satu'a sabila. Dan bagi Allah wajib atas manusia melakukan haji bagi mereka yang mampu. Ada jalan ke sana. al dalam masalah itu para ulama mengatakan adanya bekal, ya, kemudian jalannya aman, badannya sehat. Yang kesimpulannya kemampuan di situ kemampuan alat wal asbab, kemampuan fisik material, ya, alat, sarana prasarana. Jadi kemampuan dalam pemahaman al-sunnah jamaah itu ada dua macam. Ada al-situah mana al-alat wal asbab. Ini yang kalau tidak punya maka orangnya disebut ada halangan, ada ujur dimaafkan kalau tidak dilaksanakan. Seperti tadi haji orang yang kadang-kadang nggak punya duit atau misalnya badannya sakit. Tentu itifak ulama, ijma ulama bahwa dia tidak berdosa. Tidak melaksanakan haji karena memang tidak mampu. Mungkin juga zakat yang orang nggak punya duit itu tidak berdosa kalau tidak orang nggak punya duit. Nggak punya halal yang mau dijadahkan maka nggak punya. Yang kedua adalah istitua bermakna hakikat kudroh. Hakikat kemampuan. Atau Ibu Taimiyah mengatakan Al-irodatul jazimah, kemampuan yang kuat. Ini wajib ada dalam setiap hati sanubari orang beriman. Harus ada. Seperti tadi haji, wajib ada dalam hati saya bertekad jika Allah kasih kemampuan akan menunaikan ibadah haji. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk jihad bisabilillah, amal mukar dan lainnya. Itu wajib ada. Bahkan sahabat Nabi Islam ما لم يغزو من الحديث يستغفر بالغزو مات على النفاق أو nifaq atau رسول الله Rasulullah الله alaihi wasallam. Siapa yang tidak pernah berjihad fisabilillah dan tidak ada terbesit dalam hatinya jihad fisabilillah kemudian meninggal maka meninggal di atas cabang kemunafikan. Jadi minimal minimal itu harus ada kemampuan dalam makna hakikatul qudrah, irodah jazimah. Kalau tidak ada, tidak ada udurnya orang itu untuk dijadikan sebagai pelaku dosa, bahkan bisa kufur. Tergantung apa yang dia tolak kemauannya itu. Nah, yang ke yang pertama kalau tidak ada ya itu udur. Ya, fisik material kalau ternyata belum ada ini udur. Nah, karena mengukur kemampuan jenis pertama ini ini ruang istihadi jadi mengukur level yang pertama ini, kemampuan dalam makna yang pertama ini, kemampuan dalam makna al-alat wal ini, ini jelas ranahnya istihadi. Orang yang satu dengan orang lain akan berbeda kemampuannya. Satu jamaah satu dengan jamaah yang lain akan berbeda kemampuannya. Mengukurnya juga berbeda, mengukur kemampuannya. Mengukur jumlah kuantitas kemampuan fisik materialnya apakah jumlah sekian ini kita sudah mampu melakukan ini atau belum atau bagaimana apa yang kita lakukan ini jelas semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan masuk dalam ruang istihadiah. Kalau masuk dalam ruang istihadiah maka tidak ada saling mencela satu dengan yang lain. Tidak ada saling mengingkari satu dengan yang lain yang berakibat adalah ukhwah terputus. Itu tidak ada. Karena istiak itu yang benar pahala dua, yang salah pahalanya satu. Jadi bukan yang satu dapat pahala, satu berdosa. Cuman berbeda dalam peringkat keutamaan. Itu kalau ruang istiak sifatnya seperti itu. Nah, demikian tidak Uh, eh, saya kira sudah ini ya, sudah agak siang ini. Aku lakukan ada astagfirullah li walaupun dengan minal ghafurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, Ustaz? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang masalah pertama itu, Ustaz, bahwa kenyataannya memang hmm, terasa sekali bahwa masyarakat Islam kita ini belum belum sebenarnya mengetahui hakikatnya itu kan sebagaimana diantaranya iya. Nah, kemudian salah satu solusi yang Anda sebutkan adalah pembentukan kaidah sholat bahasa Iya. Nah, kadang kan eh, di dalam eh, kenyataannya juga Ustaz, dalam masalah pembentukan kaidah sholat juga subhanallah Ustaz. Betul yang Anda katakan, sering ada pertentangan-pertentangan kan. Nah, iya. Ini ya, adakah satu formula atau rumus di Ustaz itu menyamakan menyamakan visi-visi sehingga tidak ada lagi perpecahan, perselisihan, contohnya yang tadi antum sebutkan, nah, salah takfir dan lain-lain. Sehingga betul-betul terbentuk minimalnya dalam sebuah kelompok kecil tuh. Kaidah salabat sebutkan. Di mana ini? Yeah. Dan bagaimana sikapnya kita ketika menghadapi memang kenyataannya perpecahan atau perbedaan itu tidak bisa dihindari, Zan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Jadi uh ada berapa referensi kitab yang baik ya dalam masalah ini untuk dikaji bersama ya, internal daripada galangan ikhwan ini. Nah, misalnya kitab Asyariah dari Imam Al-Ajuri ya. Kemudian juga kitab Al-Ibarah dari Ibnu Bato. Ya. Ini dua kitab ini uh, lebih kurang materinya sama, hanya mungkin detailnya berbeda. Jadi Al-Ajuri dalam kitabnya Asyariah itu, itu uh, sedemikian meliputi, tapi sifatnya adalah uh, global. Kalau Ibu Bako, beliau adalah murid daripada, jadi Al-Ajuri ini adalah syekhnya Ibnu Bako. Dalam kitabnya Alibana itu, itu lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Nah, maksud saya itu di antara sekian kitab yang bagus untuk kita kaji bersama. Eh, maksud saya lagi bahwasanya eh, fa'in tanaza'tum bisyai'in faruddu ila wa Rasul. Itu patokannya. Jika kalian berselisih, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Arwat ilallah wa maknanya apa? Yaitu kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi kita kaji. Kita kaji dalilnya si A dengan si B berselisih. Si A dalilnya apa, si B dalilnya apa. Kemudian kita kaji bersama. Nah, dari sudut dalil, mana dalil yang kojih, mana dalil yang kuat. Bagi mereka yang nyata-nyata dalilnya lemah, ya harus dengan ikhlas uh, ini mengakui bahwa dalilnya lemah. Nah, sifat-sifat atau sikap-sikap seperti inilah yang kadang-kadang menjadi pemicu konflik, yaitu sudah nyata-nyata argumennya lemah, hujahnya lemah, tapi masih ngotot. Nah ini yang sulit. Ya, ini sudah penyakit hati namanya. Itu ya. Ah, nah dalam kitab yang tadi saya sebut itu, itu ada panduan-panduan dalam masalah ini. Nah, bagaimana ah, bahkan kitab itu diawali dengan uh, suatu materi yang judulnya Luzumul Jamaah luzumul jamaah dan dicelanya paruk serta ikhtilaf yang yang tercela itu kayak apa. Itu diawali kitab itu dengan materi seperti itu. Ya, karena uh, jadi ini uh, apa namanya sangat bagus ya kalau di sana di tempat satu ini ada, kemudian secara internal dikaji bersama itu saya kira bagus sekali ya. Eh, kalau misalkan mau dikaji lewat uh, forum dengan saya ini ya bisa juga ya bisa juga ya, tinggal nanti kita sepakati saja tapi yang jelas itu kitab itu antara lain sebagai panduan ya di antara banyak kitab-kitab banyak kitab-kitab tapi itu pertama itu memang ditulis oleh ulama salaf yang kedua juga di sana syarat dengan dalil itu adalah kitab salaf itu ciri cirinya kan seperti itu semua masalah ada dalil. Semua masalah ada dalil. Semua bab pasal ada dalilnya. Dari ayat dan dari hadis. Nah, kita biasakan diri seperti itu. Karena sifat sahabat, sifat sahabat sholat ini adalah atas taslimu bima ja'a Atau al-istizamu bima ja'a mi'indillah. Itu adalah sifat manhaj salafus soleh taslim menyerah diri kepada apa yang disangkan dari nafs atau iltizam melekatkan diri merapatkan diri berpegangan kepada apa yang datang dari Allah SWT bukan dari ro'yu dan loyu. saya kira demikianlah secara ringkas Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu lakum. Oh, mungkin cukup Ustaz, nggak ada lagi yang bertanya. Oh baik, baik baik. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.